فنستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم Ibu-ibu punya anak? Berbahagialah yang sudah punya anak. Berdoalah mudah-mudahan cepat punya anak. Yang belum punya. Bapak-bapak punya anak? Jadi bapak-bapak melahirkan? Tapi tidak akan jadi anak kalau tidak ada bapak. Jadi bapak dan ibu adalah sinergis. Satu kesatuan. Bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja. Ada yang lucu tentang anak ini. Ketika orang tidak mempunyai anak atau belum, bahasanya adalah kita belum dipercaya oleh Allah. Kita sering tahu, sering tahu, sering faham bahwa anak itu titipan, amanah, tapi kadang-kadang kita juga sering lupa bagaimana sesungguhnya titipan itu kita ber Ayakan. Sampai ada ungkapan, sesungguhnya semua bayi itu dilahirkan cerdas. 9.999 dari 10.000 bayi dengan sembrono dan ceroboh kita didik menjadi tidak cerdas. Anak, lihat bayi, belajar ngomong. ibu nak kadang-kadang ikut-ikutan cadel. Mamam ula, mamam ula, aukna etit-etit, anguna ade-ade. Itu orang Sunda kalau nyuapin anak begitu. Mamam ula, mamam ula, aukna etit-etit, anguna ade-ade. Hmm? Ikannya segede ini, nasinya segede gini, sekepal. Makanya pantas anak itu maju terus pantang mundur. Budak murus peot bujur. Begitu kata orang Sunda. Subhanallah. Anak belajar ngomong. Cepat. Anak tumbuh menjadi orang yang cepat mengikuti. Peduli dengan apa yang dilihatnya. Tetapi kadang-kadang setelah besar dia tidak peduli dengan apa yang dilihat dan di sekitarnya. Ada apa ini? Ketika bayi anak belajar, ingin mengikuti hal-hal yang baru. Ada orang dewasa berjalan, anak ikut, berdiri, berjalan, jatuh, berjalan lagi. Apalagi kan kita melatih anak begitu. Ayo, ayo, ayo, ayo. Udah dekat, kita lari lagi. Ayo, ayo, ayo. Udah dekat, kita lari lagi. Anak mencoba berjalan. Jatuh, berdiri, kadang-kadang menangis. Tapi tidak ada pernah kata gagal dalam diri anak itu. Dia mencoba terus, mencoba terus. Tapi ketika sudah dewasa, kita kenapa menjadi penakut? Tidak mau mencoba. Gamang. Mudah menjadi orang yang putus asa. Ketika gagal putus asa. Ada apa ini? Nah, mari kita belajar. Ada seorang sufi. Jalaluddin Rumi menyeru pada kita agar memperlakukan anak itu seperti tanah. Tanah, dia menumbuhkan benih sesuai dengan benihnya. Misalnya duren. Ditumbuhkan menjadi duren. Bukan hanya satu buah, tapi kemudian ditumbuhkan kembali menjadi berbagai menjadi beberapa buah, puluhan buah, bahkan bahkan banyak buah duren. Ada durian jatuh, ada durian-durian yang banyak sekali macamnya ditumbuhkan dari satu. Kita ini kadang-kadang tidak ngerti benih. Ada orang tua yang memaksakan kehendaknya pada anaknya. Memaksakan dirinya, kamu tuh harus jadi dokter nak. Demi masa depan kamu. Pertanyaannya masa depan kamu, Demi kebahagiaan kamu. Kebahagiaan kamu atau kebahagiaan ibu bapaknya? Mari belajar dari tanah. Tumbuhkan sesuai dengan isi bijinya. Kita harus tahu sebagai orang tua apa isinya, apa bijinya. Fitrah itu bukan kertas kosong. Tapi itulah tujuan penciptaan Allah untuk manusia. Karena Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan iseng. Tidak pernah ada penciptaan Allah yang tidak sengaja. Kita yang suka iseng mah. Cari enak malah anak. Allah tuh gak pernah iseng. Dia mencipta dengan tujuannya. Makanya kata Allah, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ الْقَيِّمِ حَنِيفًا Fitrah allati fatahan nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah bahkan menegaskan, "Fanafakha fihi min ruhi." Allah hembuskan ruhku. Jadi kita ini tidak kosong, tapi kita ini sudah punya fitrah ketawahidan dari Allah. Kemudian kita juga punya kuah fitrah dan kekuatan dari kuah fitrah itu melahirkan potensi-potensi. Orang tua bertugas menggali isi potensi dan mengembangkannya, bukan memaksakan kehendak dia kepada anaknya. Masya Allah, luar biasa sekali. Pada intinya, kalau kita pinjam terminologi dalam perdagangan, fitrah bisa kita manai sebagai modal yang diberikan oleh Allah. Nah, justru orang tuanya, orang tua yang cerdas, yang tentu saja matang dalam beragama, mampu memanfaatkan modal ini. Nah, bagaimanakah sesungguhnya sebagai manusia Islam kita menjaga modal atau fitrah yang telah diberikan oleh Allah? Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Saku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu Sarung kita. Ada empat kedudukan anak di dalam Al-Quran. Yang pertama, anak sebagai fitnah. Awas. Allah berfirman, "A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya ingatlah bahwa hartamu dan anakmu adalah fitnah. Yang kedua, anak itu kedudukannya sebagai zina. Zina. Apa itu zina? Zina itu perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta anak adalah perhiasan dunia. Yang ketiga, anak itu posisinya adalah sebagai musuh. Ah, hati-hati. Inna min amwalikum wa azwaji uh, inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahzaruhum. Ingat, Sesungguhnya dari sebagian istri-istrimu, dari sebagian anak-anakmu itu menjadi musuh hati-hati. Banyak anak yang jadi musuh buat bapaknya. Jangankan di akhirat, di dunia saja jadi musuh. Banyak anak yang jadi steru buat anak bapaknya. Sekarang anak yang membunuh bapak saja ada. Anak yang membunuh orang tuanya sudah bukan hal aneh lagi. Nah, Hati-hati, jangankan di akhirat, di dunia. Tapi ada yang keempat, anak menjadi qurrata ayun. Inilah posisi yang keempat yang didambakan oleh kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanallah. Posisi yang keempat anak menjadi buah mata. Dia membahagiakan di dunia, membahagiakan di akhirat. Saya yakin semuanya ingin nomor empat ini. Kalau cuma jadi perhiasan di dunia saja, juara olimpiade hebat, tapi sholatnya kagak. Matematikanya pinter, tapi zakat tidak. Terus ilmu ngitungnya buat apa? Sepuluh kurang satu, sembilan. Sepuluh kurang lima, lima. Sepuluh kurang sepuluh, kosong. Itu berlaku untuk ilmu hitungnya. Ketika dia dapat harta, mestinya kalau anak itu dibina dan menjadi kurata ayun, 10 kurang satu bukan sembilan lagi, tapi sembilan belas Karena yang satu itu kebaikan yang dikeluarkan, diganti oleh Allah sepuluh kebaikan penggantinya. Manja abil hasanati falahu am amsalihah. Bagaimana cara menjadikan anak menjadi kurata ayun? Pasti kita akan panjang nih bahas ini. Ini tidak sim salabim jadi apa? Prok prok prok itu tukang sulap. Ada proses untuk menjadikan jadi anak kurota ayun, ada proses yang panjang. Kalau doanya si muda dilakukan juga bisa kalau doanya mah. Ada lagu si kecil judulnya. Gimana coba? Si kecil tuh gimana? Kapankah dia besar? Kapankah dia bahagia? Kapankah dunia jadi Banyak orang berkata Si kecil linta panja tuai tangan yang mulia Angkatlah diri Saya tidak ikut pertandingan-pertandingan di televisi, enggak. Takut menang saya. <laughs> Maaf bercanda saja, maaf ya. Saya nyanyi hanya instrumen saja. Ini kan doa orang tua. Kan macam-macam doa orang tua. Tadi doa orang tua apabila anaknya lagi kecil. Kapan dia bahagia? Kapan dia dewasa? Kapan dunia menjadi miliknya? Semua orang menginginkan itu. Tapi ingat untuk menjadikan anak memiliki dunia dan segala isinya. Dunia dan akhirat. Itu penting pembinaan yang mumpuni dari orang tuanya. Kalau tidak, maka tunggu kegagalannya. Ibarat benih yang tadi. Kan kalau hujan turun, kalau benih ditanam di tanahnya, di Garut, jadi apa? Jeruk. Yang cocok di Garut berjeruk. Kalau di Brebes apa? Bawang. Kalau di Palembang apa? Duku. Nah kalau di sini semuanya manggis. Oh uh, manggisnya, weh banyak ikannya banyak, semuanya banyak. Nah itu yang harus kita benar-benar cerdas melihat. Mau jadi kurata ayun itu yang seimbang dunia dan akhirat bagaimana? Harus mencari dulu isinya. Fitrahnya sudah jelas ketawa ketauhidan. Tapi kuah fitrahnya harus kita lihat dengan seksama. Jangan-jangan kita salah menjaga itu. Akhirnya banyak orang yang gagal karena memaksakan kehendaknya tanpa melihat posisinya, tanpa melihat isinya, tanpa melihat bakat yang lahir dari anaknya. Ada anak nilainya matematikanya 5. Ini di sekolah saya kejadian. 5 wes eta ya, menilai nanti naik-naik. Kalau prosesnya pada pada bahas pada pada baku pendidikan aturan pendidikan bisa tidak naik. Tapi pintar apa saya tanya apa keunggulan dia? Renang. Saya suruh renang aja tiap hari bagus. Biarin lu nilai matematikanya lima. Kamu renang aja. Kemarin Porseni juara. Hebat. Nama nama sekolah saya kesebut karena dia juara renang. Coba kalau dia matematika. Tidak jadi juara. Mungkin matematikanya nilainya sembilan banyak di sekolah lain juga. Tapi juara renang jarang. Maka, wait, makanya tiap hari saya suruh dia renang. Wah, matematikanya Beren, Ronaldo kakinya pinter 1,2 triliun dia dikontrak. Belum tentu matematikanya 9 dia. Sekarang kita maksain. Ingat, hari ini kita ini suka memaksakan kehendak diri kita pada anak kita. Kena-kena bapaknya jadi dokter, anaknya aku jadi dokter. Saya ustadz penceramah, anak saya nggak ada yang bisa ngomong. Pertentang kayak saya. Yang satu pendiam banget. Masa suruh kamu harus kata saya? Pidato kamu. Pidato kamu. Karena satu bisa. apa tuh bisa. Kudu dipaksa sih pidato. Tapi saya mencoba dulu. Saya suruh dia anu. Suruh ceramah. Nah, ternyata dia ngomongnya pelan-pelan. Lima menit sekali dia ngomongnya. Masa harus dipaksakan seperti saya? Tidak. Saya tanya, dia mau apa? Oh, ternyata dia menginginkan cita-citanya ingin jadi anu. Saya bina. Dan ternyata dia enjoy menjalaninya. Sekarang orang tua banyak yang egois. Saya guru, kamu jadi guru ya. Saya pengusaha, kamu pengusaha ya. Nah ini. Jadi Islam memberikan kebebasan. Untuk membina potensi itu, yang penting arahnya tetap. Fitrah yang dibawa dari dia tidak sia-sia. Fitrah hidatnya tidak melenceng kemana-mana. Makanya kata Rasul, Kullu mauludi yuladu alal fitrah. abawahu yuhawidani. Au yunassirani. Au yumajjisani. Setiap yang dilahirkan suci bersih tergantung pada ibu bapaknya. Ini ada penafsiran. Kalau ab ab itu bapak, tapi kalau abawai, abawahu sudah pada tingkatan bukan hanya bapak sebagai bapak kandung, ibu kandung, tapi juga sudah berpikir tentang lingkungan. Bagaimana bapak dan ibunya menjadikan dia jadi apa? Termasuk dalam pengaruh lingkungannya dengan siapa? Mau jadi Yahudi kah? Nasrani kah? Petani kah? Pengusaha kah? Penyanyi kah? Artis kah? Mubalik kah? Penceramah kah? Terserah Anda bagaimana membina potensi anak itu dengan baik. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Saku yang mengangkat tema tentang anak dan fitrah. Kita tadi telah mendapatkan begitu banyak masukan dari Kiai Jujun dan sekarang kita akan kembali mencermati bagaimanakah sesungguhnya kita mendidik anak-anak kita dari ketika orang tua kita melahirkan kita hingga kita terlahir di dunia. Bagaimanakah sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita? Silakan Kiai. Ibu, engkaulah wanita yang mulia Derajatmu tiga tingkat dibanding kau mengandung. Sekarang saya nanya, Bu, sudah nggak usah banyak nyanyi. Ada yang nggak suka masalahnya. <laughs> Bu, sekarang saya tanya, mengandung repot? Melahirkan repot? Tahu saya juga. Dari mana? Ya dari Quran lah. ووصينا الإنسان بوالديه hamalathu أمه wahnan ala وهن tahu dari ya Allah Repot. Sekarang kita mestinya memetik dari repot kita ini, jadikan anak kita soleh. Tapi itu saya bilang tidak ujuk-ujuk. Ada proses. Rasulullah kalau mau tidur dengan istrinya wudhu dulu. Kalau ibu dengan bapak mau tidur apa dulu? Mewutu. mending wutu. Ini mah kencing dulu. Rasulullah menjaga makanan, jangan sampai maaf, jangan sampai apa bibit janin kita, benih kita, sperma kita. Maaf ini ngomong harus jujur, sperma kita harus vulgar sedikit. Itu jangan-jangan ada barang haram di dalamnya, makanya jaga makanannya. Jangan sampai duit dapat korupsi, dimakan, nanti anaknya kasihan benihnya dari itu, bibitnya dari barang tidak ah yang halal, yang haram apalagi subhat pun nggak boleh. Begitu mau ber, mau mau dengan istri melakukan kebaikan itu, berdoa seperti Rasulullah. Ada di, di, diajarkan ajarannya Allah majannib nasyaitin wa syaitan Marozak. Saya tanya suka berdoa kagak? Ya. Jadi yang tujuh tidak didoain. Begitu di dalam kandungan, Maaf di dalam kandungan itu harus apa? Harus terus karena Allah bilang fana min Makanya di oleh kita juga harus ada yang disebut pranatal education, pendidikan sebelum lahir. Orang tua dulu kita yang kemarin dibahas, ada empat bulanan, ada tujuh bulanan, baca Quran apa? Jawabannya mudah. Kalau saya tanya kenapa sih baca Qurannya rajin? Ya Allah mudah-mudahan aja anak yang di dalam perusahaan ini menjadi anak soleh. Bahkan Ali Imran menjelaskan. Keluarga Imran menjelaskan. Robbi inni nazartulaka ma fi batni muharraro. Ya Allah aku nazarkan apa yang ada di janin. Yang janin ada dalam perutku ini. Muharraro. Terbebas dari ikatan-ikatan dunia. Begitu. Sekarang kan kalau dulu mah orang tua kita sambil sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sambil sambil baca Quran. Yang hamil tuh sekarang maka sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Ulangi ibu mas. Ulangi sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. menduakan aku sakit. Padahal harus tenang ibunya. Kalau di barat bahkan an ibu lagi mengandung itu diperdengarkan lagu-lagu yang indah. Kita mah punya Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca sholawat. Banyak melihat hal-hal yang baik. Begitu anak lahir. Ha. Diazankan di komatan. Makanya bapak-bapak kalau anaknya begitu lahir, istri yang melahirkan, jangan suka jauh. Kalau bikinnya dekat, kalau jauh udah lahirnya jauh. Malah yang nyaksiin orang lain. Apa yang maksudnya harus dekat? Begitu lahir, peluk anaknya. Bukan istrinya. Lahir, peluk istrinya. Mah, catat tanggalnya ya, Mah. Jangan begitu. Ya itu sih penting. Tapi yang lebih penting apa? Anak. Angkat si bayi, azankan, omatkan. Apa iftahu ala sibyanikum awalu kalimatin bila ilaha memulai kehidupan anakmu dengan satu kalimat yang terdengar oleh dia. Yang pertama adalah la ilaha. Hanya bapak-bapak jadi suami belajar azan. Nggak bisa Pak Jujun azannya. Ya biarinlah. Masa kalimat masa azan tidak bisa? Bisa pasti. Ya lagunya kan Pak Jujun jelek. Lagu mah gimana bakat. Yang penting kalimat azannya. Kalau mau azan Mekah boleh. bisa Allah keadaan nagrok juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. <laughs> Boleh. Hmm? Begitu bukan ada nagrok. Oh, sakit malus. Ada di sana tangga, tangga. Allahu akbar, Allahu akbar. Silakan saja yang penting kalimat adanya yang bagus. Karena apa? Telinga orang juga ingin yang indah-indah, benar nggak? Zayinul Quran bi aswatikum. Hiasi Al-Quran dengan suaramu. Kalau punya suara indah, hiasi dengan suara yang indah. Adzan nggak pakai seni juga nggak enak kan? Hayalah sholat. Hayalah falah. enak, yang enak gitu kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azankan, komatkan. Setelah itu apa? Diakikah, diberi nama. Memberi nama kata Rasul, ayah sina ismahu. Beri anak itu nama yang baik. Jangan main-main dengan nama. What is the name? Waduh, kok bahasa Inggris ya? Apa arti sebuah nama? Nah, itu kata William Shakespeare. Oh, nggak tahu saya itu siapa. Tapi kita harus jawab. Al-ismu ad-du'a. The name is prayer. Nama itu adalah doa. Jadi kalau begitu, betul pantas kata Rasul. Orang tua harus memberi anaknya nama yang baik. Jangan asal-asalan. Nah, call. Dulu ada callback. Mulai ke rumah bidan dari desa. Wah, tiba-tiba di kol lahir. Damain Siti Kolyati. Jangan sampai begitu. Nah ini nah, Jujun Junedi. Oh, itu apaan itu namanya? Nah, Jujun tuh orang Sunda. Adiknya Jojon, saudaranya Jejen. Kerjaannya jajan lah kali-kali. Nah, tapi Junaidinya bahasa Arab. Jundun. Kata ahli ngaji. Dipakai tadi tasgir pakai nisbat. Junaidiyun. Jadi tentara kecil. Nah, Hansip maksudnya Hansip. Makanya saya tidak daftar ke Akabri karena yakin tidak diterima. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Biarinlah saya pendek badannya asal itusannya saja panjang. Nafasnya yang panjang. Gitu ya. Yang pertama itu. Jadi kasih nama. namanya doa. Tapi kalau sudah diberi nama yang baik, Jangan sekali-kali dipanggil dengan nama-nama yang jelek. Wala tanabazu bil alqab bisalismul fusuq ba'dal iman. Jangan dipanggil dengan nama yang jelek. Jujun Junedi, Mubarok. Namanya bagus. Karena saya pendek, pendek dipanggil nek, nek. Nggak boleh. Pasti seperti main-main, tapi di biasa di kita ada namanya alias. Aliasnya itu yang baik, karena itu jadi doa. Kemudian, oh, sudah berdiri nih. Oke, berarti belum selesai ini. Ya nggak apa-apa, ada segmen selanjutnya kok. Baik, Kiai. Iya. Kemudian ditahan dulu, Kiai. Ya, silakan. Karena ada beberapa hal yang perlu diajarkan kepada anak. Salah satunya adalah mengajarkan mereka bagaimanakah tata cara sholat. Itulah yang akan kita bahas pada segmentasi. Dawakmu ya bunaya aqimis sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbij'ani muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah jadikanlah aku, bukan hanya aku. Tapi anakku, cucuku, cicitku, anak, incu, buyut, bao, wareng, udeg-udeg, kakai siwur, katucar babur, barpak galeng, perengkulaleng, lepul leneng, are-are. 12 turunan. Kalau saya bahasa Indonesia kan gak ngerti itu. Anak, cucu, cicit, sampai di itu saya taunya. Makanya selanjutnya saya pakai bahasa Sunda. Biarin karena di nagrok ini ceramahnya. Ya, Bu, jadikan dan anak keturunanku menjadi penegak-penegak sholat. Saya sering tegaskan kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang mau anaknya menjadi soleh. Bohong kalau anak mau jadi soleh, anak tidak didikan sholat. Secara lahiriah, kita didikan yang tadi. Kita didikan kehidupan-kehidupan biar mereka melek dengan kehidupan. Wabdaghi fima atakallahu darul akhirah. Cari kehidupan akhirat. walatang sanosiba kamina dunia. Tapi jangan kau lupakan dunia. Nah ini prosesnya adalah tetap kehidupan akhirat diutamakan. Tapi walatang sanosiba kamina dunia. Jangan lupakan kehidupan dunia. Sekarang menjadi terbalik. Kalau ibu ngomong pada anaknya, anakku tolong kamu itu belajar yang baik, matematikanya harus pinter, ipaknya harus pinter, bahasa Inggrisnya harus hebat, komputernya harus hebat, biar kamu jadi orang pinter, biar kamu ranking pertama, biar kamu dapat beasiswa, tapi jangan lupa sholat ya. Jadi dibalik. Padahal yang benar adalah, awas, bapak tidak rito, mama tidak rito, kalau kamu tinggalkan sholat, meskipun kamu pinter. Mama tidak rito kalau kamu tinggalkan baca Al-Quran. Satu hari satu ayat baca Al-Quran. Karena itu adalah peganganmu, petunjuk untukmu, pegangan hidupmu. Tapi jangan lupa ya, kamu juga harus belajar dengan baik. Kamu juga harus belajar dengan tekun. Kamu juga biar jadi orang yang pinter. Kamu juga harus ranking satu. Kamu juga harus naik kelas. Begitu semestinya. Makanya sering kali saya ngomong, jangan sampai kita melupakan tujuan hidup karena keperluan hidup. Apa? Jangan sampai melupakan tujuan hidup karena keperluan hidup. Kemarin saya pernah ngomong sedikit. Tujuan hidup kita apa? Nah, jangan sampai fitrah kita menjadi kacau balau. ketawa dan kita berubah hanya karena urusan-urusan dunia. Tetapi jangan lupa, kita juga hidup di dunia. Ajarkan itu pada anak. Jampe-jampe harupat, pek di dunia, sata karena lir ibarat hidup di dunia. Rek hirup sa lalawasna. Jampe-jampe harupat, pek ibadah Kemelengna, lengna Lin ibarat hidup di dunia Rek maot kesarepna I bapak ia pepeling Sangkan hidup hirup salawasna eling Teberang kepeting Kita kudu soleh satungtung nyaring Kata lagu itu kamu bercari dunia semampu kamu seperti kamu mau hidup di dunia selama-lamanya. Tapi awas jangan lupakan, tapi awas kamu juga cari kehidupan akhirat seperti kamu mau mati besok. Jadi utamakan Wah, sebenarnya apa? Ya, kita suka terbalik. Tujuan hidupnya menjadi terbengkalai karena keperluan hidup. Begitu tadi lagu yang di yang dinyanyikan oleh saya. Begitulah mestinya kita membina anak kita. Yang tadi kata Mas Agung di awal, ajarkan anak sholat. Kata Al-Quran, kata hadis, bahkan Rasul tegas. Murru auladakum bisolat. sholat. Suruh anakmu sholat. Kalau sudah umurnya tujuh tahun. Kalau sepuluh tahun belum sholat, ha, kamu pukul. Tentang kehidupan anak kita dan kita di awalnya adalah sholat. Jujurnya sholat, sholat baru amal lain dihitung oleh Allah. Jujur sholat, tidak sholat, maka amal yang lain tidak akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kewajiban kita adalah mendidik anak kita beribadah, menjaga akhlaknya pada Allah. Alladzi khalaqaka. Bagaimana akidah dan ibadahnya lurus pada Allah. Menjaga juga akhlaknya supaya baik pada siapa? Allati waladatka. Pada ibu bapaknya. Menjaga akhlaknya pada siapa? Alladzi allamaka pada guru-gurunya. Termasuk juga alladzi haulaka pada lingkungannya. Didik anak-anak peduli dengan lingkungan. Ada sawah digarap, ada rumput disabit, ada kambing dipelihara. Makanya saya bahagia di sini ada program di Purwakarta ini. Anak syarat salah satu syarat mas naik kelasnya adalah bukan hanya mata pelajarannya yang nilainya baik, tapi anak laki-laki diwajibkan dia memelihara binatang, apakah itu kambing atau ayam atau apa. Anak perempuan diwajibkan bisa nyulam, menjahit dan lain sebagainya. Luar biasa itu pendidikan. Nanti anak kalau sudah gede, eh, pinter itu, pinter ini, suaminya copot kancingnya, nggak bisa benerin kancing, nggak bisa masukin benang ke jarum. Apa jadinya dunia kalau begitu? Sekarang kita lihat anak-anak pinter, bukan jarumnya bukan untuk ma, untuk apa? Bukan untuk menjahit, bukan untuk menyulam, tapi jarum-jarum setan bisa mencabut nyawa. Untuk apa? Narkoba, amit-amit. Tangannya bukan main lagi jarum, tapi apa? Di BBM di SM ya, tek tek tek tek tek tek tek. Apa jadinya? Nah, disitulah saya merasa sakit. Eh, disitulah saya merasa sakit. <laughs> Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini saya ingin mengingatkan pada diri saya karena saya juga anak, saya, eh, saya juga orang tua, saya juga anak dari orang tua, saya juga sekarang sudah anak. Yang tadinya anak-anak, sekarang saya sudah punya anak. Anak saya itu tujuh. Oh, kok banyak ya? Ustadz kan di rumah, terus ya. Eh, anaknya tujuh, tinggal lima sekarang karena yang dua almarhum almarhumah tinggal lima, ya, tujuh itu dari dua saya itu dari saya dan istri maksudnya. Ini jangan suzon terus nih Mas Gong. Bukan dari, dari saya dan istri begitu ya. Saya juga ingin anak saya berhasil. Ibu mau anak berhasil. Bu, saya tanya. Punya anak mending satu soleh, mending tujuh soleh. Mending satu soleh, mending delapan tidak soleh. Mending punya anak soleh, mending punya anak tidak soleh, mending tidak punya anak. Ayo bingung kan? Tetap jawabannya pengen punya anak so. Insya Allah. Kalau kita punya anak Kemudian kita tahu fitrahnya, tahu isinya, dan kita menanamnya, dan kita memeliharanya, memupuknya. Seperti halnya tadi memperlakukan benih dengan tanahnya, dengan baik. Maka akan lahir generasi-generasi yang baik, generasi yang kuat. min khafim di'afan khafu alaihim. sadida. Jangan sampai di belakang kita meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah-lemah. Lemah fisiknya, lemah pesaknya, sakunya, lemah pasutnya imannya. Supaya tidak lemah, maka ajarkan pada anak sesuatu yang disesuaikan oleh yang disesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Karena ada bimbingan, ada perintah, ada apa modulnya, ada aturannya kita tinggal mengikuti dengan baik. Insya Allah kita akan melahirkan keturunan-keturunan anak-anak yang baik sesuai dengan fitrahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa yang dirahmati Allah Kita telah mendapatkan sebuah pemahaman Betapa apa yang telah dititipkan Allah kepada kita adalah Jadi akan kembali membuat kita menata lagi pemahaman Bagaimanakah sesungguhnya kita memelihara dengan penuh kasih sayang anak-anak kita Ingat bahwa kita tidak sekedar mempertanggungjawabkan kepada sesama manusia. Anak kita akan jadinya seperti apa adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku.